32 Insya Allah untuk kelanjutannya surah Al-Fatir besok hari Rabu diawali dari ayat 33 hingga ayat ke-45. Kemudian diteruskan dengan surah Yasin ayat 1 sampai ayat 47. Jadi untuk hari Rabu surat Fatir ayat 33 hingga ayat 45. Kemudian surat Yasin ayat 1 sampai ayat 47.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 Allahumma aftah alaina hikmataka wa sur alaina min huzaid rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama al arba bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين يا علم الغيوب فلا يفوته شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Baik pendengar dan pecinta Radaka Malaysia Jakarta Untuk tahsin kita, tadarus kita hmm, Kita sudah memasuki surah ketiga nih ya Surah ketiga, surah Ali Imran Keluarga Imran ini Halaman 50 Untuk ibu dan bapak yang memiliki Quran terjemah perkata atau Quran berwarna Surah ketiga, surah Ali Imran ya, Halaman 50 ayat pertama <coughs> Aduh, Masya Allah. <coughs> Baik, eh, sebelum ke tahsin, tentu saya yakin setiap orang pasti punya permasalahan ya dalam kehidupan kita. Kita juga banyak program tajwid, program ini semoga Allah memberikan kemudahan dalam penyelesaian program saya. Ibu dan bapak juga pasti punya keinginan, pasti punya permasalahan keluarga, permasalahan apapun. Kita berdoa berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita, memberikan taufik dan hidayahnya, memberikan jalan. Baik kita baca kembali suatu fatihah. Semoga Allah memberikan eh, ketabahan, kemudian istiqomah kita dalam kita beramal, istiqomah kita dalam beribadah, konsisten ya, continue dalam eh, berilmu, mencari ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Semoga Allah mendengar pinta dan harapan kita. Allah menerima segala aktivitas, segala amal baik kita dan mengampuni segala kesalahan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita sudah memasuki ringkasan ini Bu Erni, mohon disusun ya. Tanya jawab kan. Ini sudah bagus, ada <clears throat> kita ada ringkasan tajwid. Kemudian juga ya ada indeks Quran. Nah, yang saya harapkan ini ada tanya jawab tajwid. Nah, seperti ini yang sudah Ibu revisi ya, coba saya lihat kembali. Jadi pertanyaannya Hukum mad dan kosar. Ini resume ringkasannya nanti ibu dan bapak bisa dapatkan di taklim ya. Eh, lagi diperbanyak tapi belum ada kemarin itu. Nah ini karena ada, lagi dalam revisi dulu. <clears throat> belum saya perbanyak kalau belum direvisi. Misalnya tentang kosar. Ini hukum mad dan kosar. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan kosar? Kosar ialah bacaan pendek atau huruf huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa pemanjang. Apa contohnya? Itu kan berarti ya. Contohnya AIU, Babibu, Tatitu, Sasisu, Jajiju, dan sebagainya. Pokoknya setiap huruf hijaiyah yang sudah berbaris, itu sudah berbunyi berarti ya. Bisa, eh, kita kan sudah paham ya perbedaan antara huruf hijaiyah dengan huruf latin. Kalau huruf hijaiyah berbaris itu dikasih baris, dikasih patah, dikasih tanda sakalah itu ya. Fathah, kasroh, doma, fathah, tain, kasroh, tain, doma tain. Sedangkan huruf e, Latin baru kita bisa berkata-kata kalau ada perpaduan antara vokal dan konsonan. Itu harus dipahami dulu. Kalau dari dasar itu enggak, kesananya susah. Makanya dalam berbahasa Inggris, berbahasa Arab, yang dipentingkan eh, pertama adalah kita belajar abjad dulu, alfabet dulu. Kalau ABCD-nya kurang tepat pengucapan kesananya tidak kalaupun bisa tapi tidak tidak tepat kita gitu, ada kekurangan-kekurangan. Nah ini ya, itu kosa. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan mad asli atau matobi? Itu ya. Apa yang dimaksud dengan mad asli atau matobi? Itu, Itu ya. Pertanyaannya nanti formatnya Ibu Erni bisa bisa Matobi'i ialah bisa juga. Apa yang dimaksud dengan matobi'i? Nah, matobi'i adalah ya bacaan panjang. Mad bacaan panjang, tobi'i biasa-biasa saja. Matobi'i jadi bacaan yang sudah ada pemanjangnya. Atau kenapa dibaca panjang? Karena sudah ada pemanjangnya. Mad panjang, tobi'i biasa-biasa saja. Bahasanya kan tobi itu tabiat. Orang yang punya tabiat benar, pasti langkahnya benar. Itu dalam artian eh, tidak akan menyalahi dari kebiasaan umum yang berlaku adat atau terlebih lagi syariat gitu kan. Ya, kalau pakaian yang normal kan ya seperti itu. Masa kita ke pasar pakai bagian baju renang kan enggak enggak enggak enggak pas gitu. Jadi ada penempatannya. Ini, nah dengan matobi ini tabiat orang yang punya tabiat benar bacanya enggak akan kepanjangan. Jadi bahasanya agak agak galak ini. Jadi kalau orang yang baca Quran bacanya yang pendek dipanjangin, panjang dipendekin tidak punya tabiat, tidak tobi ya. Ini bahasa bahasa tobi ini. Jangan marah ya. <laughs> itu. Jadi makanya kita belajar ini apa yang dimaksud dengan matobi? Mad adalah bacaan panjang, tobi'i biasa-biasa saja. Jadi mad tobi'i bacaan panjang yang panjangnya hanya satu alif. Biasa saja tidak tidak boleh panjang keterlaluan, hanya dua ketukan. Gitu. Itu mad tobi'i. Apa bedanya mad tobi'i dengan mad asli? Itu sama aja. Itu itu, itu juga. Orang ada yang bilang mad tobi'i itu mad asli. Ada yang bilang mad asli mad tobi'i itu juga. Hanya kadang-kadang dalam pelajaran tajwid kita bedakan kalau mad asli itu dicetakan Indonesia setiap huruf yang berbaris ya. Eh, ada ada eh, ada baris fathah, baris berdiri di, di atas huruf selain alif dan hadomir gitu. Karena kalau di alif di awal itu mad badal, kalau di hadomir itu mad silah kosiroh. Nah, ada baris berdiri selain di huruf alif dan hadomir itu itu mad asli. Sedangkan mad matobi'i Nah, nanti pertanyaannya apa perbedaan dan mad, asli dan mad tabi'i dalam cetakan Indonesia gitu aja. Karena dalam cetakan Timur Tengah nanti lain lagi bicaranya. Jadi kalau mad asli itu baris berdiri adanya selain di alif dan di hadomir, sedangkan mad tabi'i bacaan panjang yang sudah ada pemanjangnya. Jadi jelas gitu ya. Kalau dalam pelajaran bahasa Arab kemarin ada takdiran, ada ya, ada perkiraan gitu ya. Ada memang Eh, domah dohiran domahnya seperti kemarin kan eh, ja jaal jaar rojulu ar rojulu itu marfu ciri marfunya dengan domah dohiroh domah yang jelas tapi jaar rojulu wal fata dan pemuda wal fata itu juga itu apa marfu marfunya dengan domah tapi domahnya takdiran yang diperkirakan itu maksudnya ya jadi kalau mad asli itu sama aja seperti mad tabi'i. Hanya kalau mad asli mad tidak ada alif waw iya-nya secara nyata, tapi ada mengansur di situ ya, mengansur alif waw iya-nya. Sedangkan mad tabi'i jelas. Jelas apanya? Kalau tadi kosar babi bu kan? babi bu tadi itu. Nah, kalau mad tabi'i ba-nya dikasih ba dikasih alif jadi ba, bi dikasih kasroh, dikasih yamat jadi bi bu dikasih waw mati jadi bu babi bu. Jadi matowi bacaan panjang yang dibaca panjang karena memang sudah nyata ada ada huruf-huruf pemancangnya secara jelas, secara zahir gitu ya. Ya, huruf berbaris fathah jodohnya dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati gitu. Jadi nanti ada pertanyaannya, apa syaratnya menjadi matobi Harus pasangan. Karena kalau tidak pasangan bukan matobi berbaris fathah dengan waw mati bukan matobi jadi bau. Berbaris fathah dengan ya mati bukan matobi jadi bai itu huruf lin. Apa? Nanti pertanyaannya. Nih, apa huruf lin? Huruf lin adalah setiap huruf berbaris fathah dengan waw mati atau berbaris fathah dengan ya mati. Pertanyaannya, kapan terjadinya mad lain? Kalau mad lain, kalau huruf lin bertemu dengan salah satu huruf ya mad ya Madlin, kapan terjadinya madlin? Kalau huruf lin bertemu dengan salah satu huruf kosar. Atau huruf lin bertemu dengan huruf satu huruf kosar yang dihentikan. Berhenti membacanya. Bauna, baun. Baina, bain. Nah, ini Bu Erni, pengertian mad tobi'i, mad dengan huruf lin harus dideketin di sini nih nanti kita dalam pertanyaannya. Begitu juga mad tobi'i prosesnya menjadi mad arili sukun karena mad tobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Ketiga kan? Begitupun nanti huruf lin, jadi ini kita ganti format satu pertanyaannya dalam pertanyaan ya. Ringkasan sudah begini aja dulu. Nomor dua matobi'i, apa yang dimaksud dengan matobi'i? Apa perbedaan antara matobi dan mad asli? Ketiganya, apa itu huruf lin? Apa itu mad lin Nah itu ya. Jadi orang nyambung, oh perbedaannya itu-itu. Huruf lin itu sama seperti diptong kalau dalam Latin. A dan I jadi panjang nggak? Enggak, jadi I. A dan U, au. Tapi A dan A, Latin ya. nih A dan A, A. I dan I, I. U dan U, U. Tuh. Kalau diptong kan A dan I jadi I. A dan U jadi au. Mari kita main di pantai. Eh, Kepuk Sambil makan sok mai Gitu ada Andi Lao. <laughs> Nah, itu Lao Lao. Itu itu ya. Tiptong, Itu dulu ya Bu Erni nih. Mudah-mudahan dengan tanya jawab tajwid kita menjadi paham. 2008 ke 2009 ini insya Allah program kita kelihatannya akan lebih nyata, lebih jelas. Jadi yang selama ini masih bingung, eh, kita akan lebih lebih spesifikasi kata Pak Hasim Eh, kalau boleh di, di komputernya ada tulisannya, ada gambarnya. Ya iyalah <laughs> gitu ya. Kalau kalau suara kan cukup ini aja Ibu dan Bapak mendengarkan seperti ini ada yang sudah paham kan, tapi ada yang masih remeng-remeng. Nah, nanti eh, rem, eh, dengan adanya komputer, nah di situ di di, di langkah-langkah langkah demi langkah mulai dari nyalain komputer klik ini, klik program ini, itu semuanya ada jalan, ada gambar, Sampai tulisan Arabnya, sampai suaranya, sampai langkah-langkahnya. Insyaallah ya. Jadi yang memiliki komputer lebih enak. Wah gimana tuh saya mana gak punya komputer. Nah nanti dari komputer di di convertnya di di ini <clears throat> dimasukkan menjadi DVD atau menjadi PCD. Jadi kalaupun nggak nggak ada komputer bisa nyetel di PCD. Insyaallah ya doakan aja. Nah, itu tadi saya minta doa supaya kita semuanya programnya berjalan dengan lancar, mulus. Itu dulu ya. Ada saran, ada kritik, jangan sungkan. Saya uh, boleh lah Pak Basari ya. Uh, saya orangnya siap untuk dikritik. Itu walaupun namanya manusia kalau dikritik marah biasa, kesel biasa gitu. Tapi setelah itu menyadari itu ya. Dan memang harus sadar. Ya, tapi memang e, kita mengingatkan siapapun harus dengan cara baik gitu ya Pak Basori ini Pak Haji Basori banyak nanti ya insyaallah uh, yang butuh bantuan Pak Basori ini orang alhamdulillah memiliki ilmu ya nah, yang harus berbagi kan harus menyelamatkan umat jangan sampai orang punya masalah punya apa lari ke dukun ke kahin 40 hari sholat kita nggak diterima kata Pak Basori bukan hanya 40 hari <laughs> ya juga ya kalau kita datang ke dukun kan 40 hari ibadah kita nggak diterima ya Udah kalau pas lagi kita sempat bertobat kan jadi orang bener lagi. Tapi kalau nggak sempat bertobat kita jadi orang musyrik selamanya. Ya, neraka tempatnya. Tapi bagaimana kalau kita datang ke dukun itu dikasih amalan, dikasih doa, dikasih sesuatu dari dukun yang bukan dari Islam. Coba. Apakah jadi bukan 40 hari. Jadi selamanya dia ngamalin itu. Ya. Jadi itu kan. Insya Allah. Terima kasih Bapak Surya. Inilah maknanya kebersamaan. Karena, karena di, di atas langit ada langit lagi, di atas orang pintar ada yang pintar lagi. Saya apalagi menyadari <clears throat> hanya biasa-biasa saja ya, hanya ke, kebetulan saya memiliki ilmu belajar membaca itu aja. Tapi alhamdulillah ya banyak yang sudah tertolong karena ini dasar. Kita akan belajar ke dalam itu kuncinya adalah baca, membaca. Baik ya. <clears throat> sudah dipersiapkan? <clears throat> Mohon maaf ya agak kurang ini. Ini surah Al-Imran. Oh iya, kemarin Bu Purwati juga kan saya tanyakan <laughs> Ibu, bingung Ibu. Bu Purwati. Saya bilang Ibu, Ibu di Qur'annya ada tanda ada tanda wakofnya enggak? Ada. kan? Tanda wakofnya apa? Lam alif. Kalau lam alif ada mulwakof tidak boleh tidak boleh berhenti. Tapi kalau tanda wakofnya sad lam ya, itu disambung lebih utama sama. Sad lam ya tapi kalau tanda wakopnya kop lam ya, al wakfu awla, dihentikan lebih utama. Tapi di Quran saya ini dua-duanya tidak ada tanda wakofnya gitu ya. Ini yang beda-beda tanda wakof gitu ya. Ini di pas ini tidak ada tanda wakofnya gitu ya.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 Halaman 50 untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki Quran Eh, terjemah perkata atau Quran berwarna. Ada yang bertanya, Pak Quran berwarnanya 30 juz? Iya, iyalah 30 juz ya. Terjemah perkata juga 30 juz. Ini uh, yang lalu kan sudah ada, kita sudah memiliki ya. Eh, terjemah per 3 juz, itu bagus. Tapi kalau belajar indeks, kalau kemana-mana agak agak berat. Tapi kalau nggak kemana-mana belajarnya per juz enak. Ya, kalau kini 30 juz gitu ya. Itu satu, cuman tipis lagi 30 juz juga. Jadi mudah dibawa kemana-mana.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 ya. <clears throat> ini ini madlajim harfi musbah. Huruf-huruf yang aneh yang ada di awal yang gini untuk untuk <clears throat> awalan mengenalnya. Pokoknya kalau ada huruf, ada di ayat pertama, ayat kedua seperti ini bentuknya, bacanya eja, itu aja. Jangan hama, hama, oh ha mim. Panjang pendeknya ditentukan oleh tanda di atas huruf. Kalau di atas hurufnya ada alif, panjangnya satu alif. Kalau di atas huruf ada alis panjang, tandanya panjangnya enam harokat atau tiga alif. Itu aja dulu. Ya. Nanti kita bahas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ya. Allah, bukan Allah. Bukan itu si AA di bumi ya Jangan Allah, ya Allah, jangan ya Allah ya. Allah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة al ayat kelima. Nih ibu bapak kalau bertanya masalah lain jangan lagi sekarang ya. Boleh nggak puasa Daud? Boleh atuh puasa Daud. Sama Senin Kemis ya boleh. Berarti kalau puasa Daud puasanya Senin, Selasa enggak kan sehari puasa sehari enggak. Ya, jadi kalau ada pertanyaan di luar konteks Quran, bertanyanya SMS-nya jangan lagi saya ngajar. Tapi kalau ada hubungannya dengan Quran, dengan apa yang saya baca silahkan. Jadi mengganggu konsentrasi. Tapi boleh, saya penting. Misalnya saya lagi baca seperti ini, Pak Hari itu kayaknya baca bukan begitu deh. Pak Hari kayaknya itu begini deh. Pak Hari ini, nah itu itu boleh. Ya. Tapi di luar materi yang saya baca, jangan SMS materi lain gitu ya. Setelah jam 6, nah baru SMS yang lain. Jadi konsentrasinya tidak terbagi. itu Kecuali nanti lagi ada tanya jawab. Gitu ya. Kita ya. Ayat yang ke Be, be. Kenapa? kepanya banget abad. Karena nun mati atau tanwin ketemu kaf dan kof angnya banget. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. In gunnah. إن الذين كفروا بآياتنا bertemu satu huruf hidup dihentikan. Kadang-kadang eh, saya nggak ngerti kok orang nggak paham-paham tajwid. Nah itu kadang mungkin tidak dijelaskan. Nah ini alhamdulillah ya dengan praktek seperti ini nanti langsung karena kita eh, umumnya belajar teori, prakteknya nah itu ternyata memang teori dan praktek lain gitu ya. Eh, teori penting, tapi teori tanpa praktek nggak ada nggak nyambung. Praktek tanpa teori juga sama, jadi harus ada balance aja kedua-duanya ada keseimbangan in gunnah tuh. Kalau Quran berwarna enaknya setiap guna itu coklat. Idgom guna coklat. Ikhfa juga coklat. Kenapa? Karena harus ditahan. Itu. In In Allah la yakhfa alaihi syai'un berwarna, langsung aja dari fi hitam eh, yang oranye orangnya nggak dibaca. Jadi langsung loncat wala fist gitu. Wala fis. Enggak. Wala fis sama. Mad apa tuh? Mad wajib mutasil. Itu pertanyaan tuh bayar nih Apakah hukumnya nanti setelah teori selesai nanti ke kebacaan. Nanti saya bikinkan bacaannya, Bu bikinkan pertanyaannya. Wala pisama wanya jadi apa? Kosor la matobi'i. Fi i. Tapi nggak jadi panjang. Fis alif lam sam siya. Gitu ya. Hmm. Iya. Nanti bisa menghubungi saya ya. Untuk belajar tajwid pakai uh, kamtasia, pakai Quran berwarna, terjemah perkataan nanti. Wallah, wallah. Tuh kan gitu. Jangan wallah, wallahnya tebal tabkhim. Yaitu ayat 4 ya. Wallahu azizun eh, azizun tikom. Jangan azizun zung tikom. Beda huruf. Kalau huruf itu harus dibaca sama, kenapa harus ada huruf berbeda? Dan ingat, setiap apa yang kita baca hurufnya salah, artinya akan salah. Gitu ya. Sudah ayat kelima ya. Itu walafis sama Bisama, apa hukumnya? Mad wajib mutasil. Kenapa? Karena matobi bertemu hamzah satu kalimat. Berapa panjangnya? Lima harokat. Ada yang bilang empat. Gitu ya. Hmm, pokoknya sekitar itulah. Bisama mad wajib mutasil. Dua setengah alif. Huwallazi yusawwirukum. Kum idhar Safawi mirip. Kalau kita kadang suka e, keliru dengan nun mati. Kalau nun mati atau tanun ketemu fa memang ikhfa, tapi kalau mim mati idhar yang sangat, idhar syafawi. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Tuh bisa satu bisa semua yang tadi kan udah. Mad wajib mutasil. Tanda wakofnya nih koplam ya Al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Kalau sod lamnya disambung lebih utama. La ilaha illa huwal azizul hakim. هو الذي أنزل عليك الكتاب من berhenti jadi ada hamesnya. Saudari kenapa berhenti di situ? <laughs> Itu kan setiap tak sama kau dimatikan atau mati jadi hames. Tapi kalau nggak mati nggak ada hamesnya. Ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. Fa'amma matobi'i kan nggak jadi panjang. Kenapa? Setelah matobi'nya ketemu alif lam atau ketemu huruf bertasid tuh. Jadi jangan fa'amma ladzi jangan. Jadi pendek kosor. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه Kenapa berhenti di situ? Boleh berhenti? Enggak boleh. Kenapa berhenti? Napasnya enggak cukup. Karena berhenti bukan di tanda wakaf, maka harus ngulang. Gitu. Fayattabi'una ma tashabaha minhu hari itu majalah kosirah. Betul, kalau diteruskan. Tapi dihentikan jadi pendek. Wa Kan tanda panjang, betul. Tanda panjang kalau diterusin. Kalau berhenti jadi pendek. Kalau diterusin kayak gini nih. Wa وَبَتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ wa Tuh. Kalau diterusin, kalau diwasol. Karena dihentikan. Wa وَبَتِغَاءَ anta wilih dan di situ ada jim tuh. Di sini ada jim. Nggak tahu di Quran Ibu. Kadang-kadang uh, ada beberapa perbedaan ya sedikit tentang tanah wakaf. Tapi kalau berhenti setelah berhenti ada wau, ada suma gitu ya. Uh, tidak ngulang nggak apa-apa gitu. Wama wama ya wama Lamu ta'wilahu illallah Allah. وما وما يعلم تأويله إلا الله akan salah bacanya kalau ilallah salah ila ke, kepada ila selain kecuali Allah itu artinya akan berbeda makanya karena kita memang e, tidak begitu paham bahasa Arab. Jadi saat membacanya itu hati-hati. Karena panjang dan pendek, double dan tidak itu mempengaruhi arti. Ila ke, ke ila kecuali istisna itu ya Tapi minimal pokoknya hati-hati dengan tanda-tanda yang ada. Itu. Kalau saya lain lagi orang orang Arab itu berlahir aja ada pinter bahasa Arab. Imam Syafi'i 6 tahun aja udah hafal Quran 30 juz coba itu ya. Nah ini. Takwilahunya itu masilah kosiroh ketemu alif. Jadi masilah tawilah. Nanti pertanyaannya Bu ini apa yang dimaksud dengan masilah kosiroh? Apa yang dimaksud dengan masilah tawilah? Apa perbedaannya antara masilah kosiroh dengan masilah tawilah? <laughs> Nah itu ya. Eh, co eh, apa soal terus jawab apa contohnya ah Masa sih nggak pinter juga? Kalau kita belajar di pengajian, ini ya katakanlah di Kayu Manis atau di Depok. Ngaji nggak pinter-pinter, hanya ada dua pertanyaan. Mungkin ibu nggak kurang konsentrasi, ya nggak ya, bodoh, kurang paham, kurang jelas, kurang bertanya, gitu ya. Tidak uh, belum begitu serius belajarnya. Atau mungkin kedua, jangan-jangan gurunya yang bodoh. Cari guru yang pinter, itu ya. Belajar nah itu kuncinya. Jadi kalau ilmunya gurunya nggak nggak nggak pinter, gimana bisa ngajarin? Tapi bisa jadi mungkin karena gurunya terlalu pinter. Ada juga, ya. Saya dulu eh, dosen itu gelarnya sampai brebea, ya, profesor, doktor, uh, macam-macam. Pas ngajar saya nggak ngerti karena memang saya ilmunya mungkin belum sampai dengan pak profesor. Pas sama asistennya yang ngajar paham, nah itu. Tapi pas sekarang ketemu sama beliau, oh, enak ya ngobrolnya gitu banyak kan profesor-profesor ya. Eh, dosen saya itu juga Pak Bismar Siregar itu dosen saya juga waktu itu ya. Itu filsafat hukum. Pak Penuh Deli almarhum banyak itu yang pinter-pinter. Pak Widagdo guru sosiologi saya Masya Allah ya. Gitu. Dosen, profesor. Nah ini. Jadi tidak jaminan orang pinter itu bisa bisa memberikan peng, kepinteran gitu ya secara cepat. Jadi sesuai makanya kalau kita ceramah di kampung atau bicara di mana saja disesuaikan dengan audiensnya. Kita berbicara tentang teknologi yang tinggi, yang canggih, yang maaf eh, yang dengerin ceramah kitanya adalah mereka kalangan petani ini dan itu. Jadi harus sesuai dengan bahasa mereka. Boleh aja disinggung apa disinggung-singgung sedikit tapi jangan terlalu berbicara tentang luar angkasa yang terlalu jauh nggak ngerti. Kalaupun ngerti tidak begitu berdampak. Tapi kalau berbicara, oh ini tentang pertanian, ini hati-hati ini airnya, jangan sampai mengambil air orang gitu kan. Jangan menutup air orang, ini juga tanahnya hati-hati. Antara satu batas dengan batas yang lain, jangan sampai serobot-serobotan tanah. Karena satu jengkal tanah itu tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, peng, itu kan. Nah itu, oh iya iya Jadi saya nggak nggak boleh ngambil tanah orang. Nah itu, jadi kan yang sesuai. Nah ini. Itu ya. وما وما يعلم تأويله إلا il illallah jangan ilallah jangan il illallah itu istisna ya pengecualian coba nanti beda lihat artinya besok kita akan belajar terjemah perkata sama indeksnya ya kita teruskan ayat ke-8 ada mim tuh mutlak berhenti والراسخون في العلم يقولون أ يقولون يكون في العلم di atas wawunya ada sukunnya. Jadi kalau yang ada sukunnya malah yang pendek. Di sini ulul tuh jadi pendek. Jangan illa ulul jangan. Kan ada pemanjangnya kan pari bilang berbaris patah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris doma dengan waw mati. Iya, tapi ada pengecualian nih. Salah satunya kalau dicetakan Indonesia di atas wawnya tidak ada bulatnya. Itu jangan dibaca pendek. Tapi dicetakan Timur Tengah sebaliknya nanti yang ada bulatnya malah yang jadi yang yang ada bulatnya malah yang pendek yang nggak ada bulatnya malah panjang cetakan Timur Tengah cetakan Indonesia kalau di atas wow ada sukunnya bulat sukun kalau di atas ada wownya ada sukunnya itu yang panjang kalau nggak ada sukunnya itu yang pendek nih kayak ini ini itu oh patah loh nah itu makanya harus belajar cetakan Timur Tengah itu memang lebih ramping sama seperti ini e, terjemah perkata sama kurang berwarna ini tulisannya ramping ya Enggak seperti tulisan Indonesia umumnya kan eh, tebal-tebal numpuk-numpuk karena tulis tangan. Ini kan tulisan komputer gitu ya. Itu ini Windows-nya Windows Arab lagi kan gitu. Cuman ini kaidahnya kaidah Indonesia baris-barisnya <clears throat> gitu ya. Ini wama wama wama ya bukan wama ya zakaru tuh. Wama zak yadhakkaru illa ulul albab. Albab. Qalqalah bro dan mad di disukun. Albab. Kenapa mad ari disukun? Matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Ini ada doanya. Ini ayat 8 ayat 9. Ini minta kepada Allah untuk ditetapkan hati. Hati itu kan kadang-kadang melenceng-lenceng. Makanya ada Nabi itu Allahumma eh, apa sabit kolbi itu kan ada eh, doanya eh, untuk ketetapan hati. Eh, sabit kolbi ala dini. Nah, itu kan mohon ditetapkan jangan bergeser-geser. Karena dalam beberapa hikayat, dalam beberapa hadis seseorang itu pagi-pagi udah beriman, sudah cukup teguh dengan sholat dan segalanya datang ke pasar di pasar ngurangi timbangan datang ke kantor berbohong nah itu <laughs> berubah-ubah iman jadi imannya jangan ditaruh di masjid jangan ditaruh di rumah jangan ditaruh di sejadah bawa ke pasar bawa kemanapun gitu kan nah ini mohon ditetapkan iman mohon ditetapkan hati kita dengan, din din Islam ini doanya kalau baca doa dengan baca Quran lain baca Quran tidak boleh putus putus tapi kalau baca doa boleh Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله إن الله لا يخلف الميعاد apalagi kalau disertai dengan artinya kan terjemah perkata Ibu Adan Rabbana ya Rob, ya Tuhan kami la kulubana, janganlah engkau condongkan kesesatan. Kulubana pada hati kami. Ba'da id hadaitana, sesudah. Sesudah saat hadaitana engkau tunjuki kami. Setelah dapat hidayah, jangan dilencengkin lagi. Wahablana dan berilah untuk kami. Miladun rahmah. Ya. Wahablana dan berilah untuk kami miladunka dari sisi engkau rahmah-rahmat. Innaka sesungguhnya ya Allah sesungguhnya engkau ya Allah anda yang engkau ya Allah Al-Wahhab Maha Pemberi. Rabbana ya Tuhan kami innaka sungguh engkau jami'un nas mengumpulkan manusia liyaum untuk hari la raiba fi tak ada keraguan padanya. Inna Allah sesungguhnya Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak tidak pernah menyalahi janjinya. Atau baca lagi terjemahnya. Ini ya Allah ya Rabbi, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemberi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Ya Allah, kami yakin, kami percaya, Ya Allah, sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji. Itu kalau baca doa sambil nangis, ya. Siapa sih yang tidak pernah bersalah? Itu ya. Nah, makanya kita banyak istighfar. Kalau Pak Basri bilang banyak salat tobat, gitu ya. Nah ini. Tapi kalau baca Quran nggak boleh begitu. Rabbana la tuzil tuzil. gini agak sih tujik. Banyak orang yang tujik tuzil. Agak susah ini. Rabbana la tuzil kulubana ba'da il hadaitana wa hab lana min ladunka Innaka antal wahhab. Ada nah, disukun kan? Wahhab. Mudah minimal hari ini hafal-hafal madari disukun aja dulu. matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Pak hari jangan gitu, saya mau baca mah udah hatam tiga kali, empat kali kata Bu Joko. Pak Joko. Tapi tajwid mah kadang-kadang paham, kadang-kadang lupa. Pokoknya <laughs> apa-apa yang penting belajar terus ya. Bu Joko, Bu <laughs> bagus ini. Bu Ani, insya Allah ya. Bu, Bu Yayu, ini. Bu Reti. Lagi sibuk ya, insya Allah mau pesta. Hmm. Pernikahan putrinya. Nah ini. Ada yang minta diulang. Eh, baik ya, pelan ya. Ini untuk doa kan memang. Rabbana la tuzir tuzir oke tuzir terus, terang saya juga kadang <laughs> di G ini agak susah gitu ya lidah gitu Rabbana la tuzir tuzir tuzir zin tuzir bukan tuji G bukan ke ya ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت Wahab bukan. Wahab. Beda kalau wahab dengan wahab beda artinya. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. cuma untuk digelik-gelik. Oh tidak, bukan. Quran bukan hanya untuk dibaca. tidak ada manfaatnya untuk orang Indonesia kalau Quran hanya dibaca saja. Orang Indonesia, tanda tanya ya, tanda kutip. Kalau orang Indonesia yang sudah pintar bahasa Arab, lah, langsung ngerti apa yang dibaca. Kita harus masih harus belajar terjemah, masih harus belajar tafsir. Makanya besok kita belajar indeks Quran. Terjemah Quran, biar apa yang kita baca itu paham. ya Kan Quran untuk pedoman. Nah, sama kita dikasih resep, nah, ini nih resep bikin apa gitu, kue tar. Tapi kita resepnya bahasa Inggris, orang nggak ngerti atau bahasa Perancis. Nggak ngerti bagaimana segini telurnya, segini ini, segini. karena nggak ngerti, nggak tahu. Makanya nanya, kata Pak Koresihab, Sihab, kalau kita nggak ngerti bahasa Perancis, ya tanya sama yang ahli bahasa Perancis. Maaf mas, ini saya dapat surat dari kawan saya di Perancis. Apa sih katanya isinya? Oh ini Ari diharap datang ke Perancis ini tiketnya ini ini ini oh gitu tapi kalau kasih dikasih surat dari Perancis oh ini dari ini bangga banget kita nah, ini surat dari Perancis dari temanku gini gini gini dikasih parfum diciumi disimpan di lemari baik-baik tapi nggak ngerti isinya gimana nah, mari kita belajar ya insyaallah besok kita belajar indeks Quran. Jadi kalau indeks Bu Erni tajwidnya ditunda dulu ya. Eh, rabu Kamis. Eh, siapkan terjemah perkatanya, siapkan Quran terjemah Departemen Agama. Tapi kalau sudah punya terjemah perkata sudah ada di situ. Di bawahnya ada terjemah perkatanya, di sampingnya ada terjemah Departemen Agama. Siapkan indeks Qurannya, siapkan pulpen dan bukunya. Insyaallah besok kita jumpa kembali. Ibu dan Bapak ada saran, ada kritik, jangan sungkan, silahkan. Saya senang sekali, karena bagaimanapun uh, manusia itu pasti ada sisi lebih, sisi baik, sisi buruknya. Ada kelebihan dan kekurangan. Uh, dengan konsep watawasobil hak, watawasobil sober, saling mengingatkan yang hak dan kebenaran, Insya Allah. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.